Para hadirin kaum muslimin saudara saya seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat al-khawarij kalimat al-khawarij adalah bentuk jamak plural dari al-kharijah. Tunggalnya adalah al-kharijah. Apa itu Al-Kharijah? Al-Kharijah adalah pribadi atau kelompok yang telah meninggalkan, yang menentang waliul amr, meninggalkan sikap as-sam'u wa telah mengabaikan sikap as-sam'u wa Ini adalah definisi global tentang al-khawarij. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Al-Milal wa Nihal karya Imam Asy-Syahrastani. Lebih lengkap lagi beliau memberikan definisi penjelasan tentang apa itu al-khawarij. Sebelum kita membahas tentang tanda-tanda mereka, ciri-ciri mereka, syubhat-syubhatnya, dan bagaimana pandangan Al-Quran dan Sunnah para ulama generasi salafus saleh, maka sangat penting untuk kita mengetahui definisi Al-Khawarij. Kata Imam Ash-Shahristani yang hidup pada uh, permulaan abad ke-6 atau akhir abad ke-5 hingga pertengahan abad ke-6 saya ulangi Al-Imam Syahrastani yang hidup pada awal penghujung abad ke-5 yakni tahun 400 sekian hingga pertengahan abad ke-6, tepatnya tahun 546 Hijriah beliau wafat. Dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal tadi, beliau menyebutkan kita simak baik-baik definisi Al-Imam Syahrastani. Sengaja saya nukilkan pernyataan ulama terdahulu agar kita menyadari bahwa ternyata pembahasan Al-Khawarij ini sudah lama ada dan sudah dibicarakan oleh ulama terdahulu mutaqaddimin. Nah, kata Al-Imam Syahrastani rahimahullah taala Al-Khawarij kullu man kharaja ala al-imam al-haq الحق الذي اتفقت jamaatu عليه yusamma kharijiyan سواء kana الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين الخلفاء الراشدين أو بعدهم في أيام التابعين وعلى كل إمام إلى آخر الزمان Perhatikan baik-baik definisi, ta'rif Al-Imam Al-Syahrastani Siapa itu Khawarij? Karena kita ketika menguasai dan memahami definisi ini, ada beberapa syubhat yang akan terbantah. Syubhat yang disebarkan, dimasyhurkan di masa kita ini. Kata beliau, semua pihak, semua orang yang menentang pemimpin atau waliul amr yang telah disepakati untuk menjadi waliul amr maka dia adalah khawarij. Baik penentangan atau pemberontakan tersebut terjadi di masa sahabat Rasul kepada al-khulafa al ataupun penentangan dan pemberontakan itu terjadi pada masa tabi'in dan bahkan kepada setiap penguasa muslimin sampai akhir zaman nanti. Jadi di antara subhat yang muncul sekarang ini bahwa khawarij itu adanya dahulu di masa Ali bin Abi Thalib. Setelah itu terputus. Pernyataan ini bukanlah pernyataan yang ilmiah, tapi itu hanya sebatas apa? Klaim. Tidak ada landasan dari pernyataan ulama. Al Khawarij sudah selesai ceritanya, sudah selesai kisahnya dahulu dan tidak ada wujudnya di masa ini. Ini subhat pertama yang insya Allah kita akan uh, jelaskan lebih luas lagi nanti insya Allah. Subhat yang kedua yang bisa terbantah dari definisi ini adalah khawarij itu adalah orang atau kelompok yang mengkafirkan muslimin dengan sebab dosa-dosa besar. Selain syirik, selain kekufuran dan nifak, an al abadi. Ini syubhat. Ternyata kalau kita tengok definisi beberapa ulama yang sebagiannya akan saya sebutkan lagi, kita melihat bahwa para ulama terdahulu memberikan definisi tentang khawarij adalah orang-orang yang memberontak atau menentang waliul amr yang telah disepakati oleh umat. Nah, telah berkuasa. Tidak jauh dari definisi Al-Imam Asy-Syahrastani disebutkan pula tentang definisi al-khawarij ini oleh Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah taala penulis kitab Syarhus Sunnah yang lebih dikenal dengan Al-Imam Al-Barbahari dari negeri Baghdad. Beliau itu wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 329 Hijriah. Berarti pada awal abad ke-4 Hijriah. Hidupnya beliau adalah sejak pertengahan abad ketiga, yakni 200 sekian, hingga awal abad keempat. Kenapa saya tegaskan kapan hidup, kapan wafat, agar kita tahu bahwa ternyata pembahasan ini sudah lama. Sudah ada sejak dahulu kala. Bukan sesuatu yang baru. Kita ini hidup di masa sekarang sudah disajikan oleh ulama tentang agama, tentang Islam, tentang manhaj. Hanya saja maukah kita membuka referensi-referensi marajat Islam para hadirin yang saya muliakan. Al-Imam Al-Barbahari definisinya sama persis atau mendekati definisi atau ta'rif yang disebutkan oleh Asy-Syahrastani tentang ciri-ciri al-khawarij. sebelum Al-Imam Al-Barbahari. Sebelum Al-Imam Al-Barbahari, Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak Al-Khurasani. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak Al-Khurasani dari negeri Khurasan yang hidup di atas Al-Imam Al-Bukhari yang hidup di masa Imam Al-Bukhari rahimahullah taala bahkan beliau adalah salah satu masyayikh Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan juga tentang siapa itu Al-Khawarij. Semuanya bersatu pada satu titik bahwa Al-Khawarij itu adalah orang-orang atau kelompok yang memberontak atau menentang waliul amr. Muslim yang telah disepakati oleh umat atau telah berpuasa memimpin negara. Ini yang dititik tekankan. Di antara akidah Al-Khawarij, di antara akidah Al-Khawarij yang menyimpan keluar dari akidah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah seorang muslim yang melakukan kemaksiatan, mencuri, minum khamar atau berzina, makan dan e, berdagang dengan riba, maka dia adalah kafir. Itu menurut akidah Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Salah satu bagian daripada akidah menyimpang Al-Khawarij yaitu mengkafirkan muslimin. Mengkafirkan muslimin yang melakukan dosa walaupun selain syirik dan kekufuran. Namun yang ditekankan oleh para ulama tentang Al-Khawarij kalau kita buka kitab Asy-Syariah Imam Al-Husain Ibn Ali Al-Ajuri rahimahullah atau kitab uh, Ibn Battah As-Sunnah Ibn Abi Asim As-Sunnah di al khalal dan yang lainnya semua mereka menyebutkan tentang khawarij dari sisi yang tadi kita bahas yaitu apa menentang waliul amr memberontak kepada pemerintah muslimin Para hadirin yang saya muliakan, itulah eh, global atau mujmal penjelasan tentang apa itu al-khawarij. Lebih jauh kita akan membahas, tentang kelompok ini yang memang pada hari-hari ini menuntut kita untuk sering membahasnya. Sebagaimana para ulama sejak dahulu turun temurun membahas tentang al-khawarij.